الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله demikian tadi telah kita simak bersama tausiah dan muasabah yang telah disampaikan oleh Agim. Semoga saja apa yang disampaikan oleh Agim ini bisa merubah diri kita walaupun kecil adanya setelah kita menjalani Ramadan ini. Pemirsa, mungkin pada usia muda kita bercita-cita untuk mengubah dunia. Tetapi dunia tidak kunjung berubah. Sehingga cita-cita itu ku Aku ingin mengubah negeriku, negeri yang sangat kucintai ini. Tetapi aku pun merasa frustasi karena negeriku tidak kunjung berubah. Dan cita-cita itu ku Aku ingin mengubah keluargaku, orang-orang yang terdekat denganku. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata mereka merasa asing dengan diriku dan mereka pun tidak mau berubah. Tatkala usiaku sudah senja, nafasku sudah mulai tersengal-sengal. Aku berpikir dan meneriak untuk mengubah diriku, mengubah diriku sendiri. Kalaulah pada waktu itu aku mulai dengan mengubah diriku sendiri, bukan mustahil dengan ketauladanan yang ada di dalam diriku, aku bisa mengubah keluargaku, dan dengan dorongan mereka aku pun bisa mengubah negeriku dan bukan mustahil aku pun bisa mengubah dunia semoga saja perubahan senantiasa terjadi pada diri kita dan insya Allah kita bisa menjalankan kebaikan itu dari waktu ke waktu dan apabila usia kita panjang kita pun bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbalallah ya Karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.